seorang istri bila menghadapi seorang suami yang serba menyalahkan dan suka marah-marah biarpun itu hal-hal kecil memang ada orang begitu ada seperti itu cuman biasanya ini kok idah ya ibu kok idah menyalahkan orang itu koreksi diri ada suami suka marah itu juga ada sebabnya kadang. Memang istri-istri memang mukanya ngundang amarah. Padahal sebenarnya istri itu lembut menjadikan suami tersenyum terus. Lah istri kayak begitu. Ada, cuman koreksi dulu. Makanya kalau ada suami begitu koreksi dulu. Mohon maaf, ada sebagian istri yang gak peduli sudah menjadi suami istri yang menjadi istri tok di akad nikah, tidak melayani secara benar, mulai dan sudah gak peduli. Wah, modelnya kayak tidak karu-karuan sudah. Yang cantik saja acak-acakan juga sebel kok. Apalagi yang ini yang pertama. Jadi jangan mudah-mudah menyalahkan suami. Suami itu mohon maaf ada mohon maaf banyak sebab dia suka marah. Satu istri itu lembut. Kalau nundukkan istri pakai marah-marah mak. Ini laki-laki yang bodoh, gak punya keleihan dalam seni bercinta itu. Guayanya tok laki-laki pelindung, pengayom. Yalah, sama istri aja perlu marah-marah. Kenapa harus marah-marah? Istri itu disanjung runtuh, dimarah tambah kaku. Nabi yang ngajarkan. Istausu binisa'i khair kalau urusan dengan perempuan yang baik. Sebab digambarkan seperti turang rusuk, paling ujung bengkok, kalau dikerasi patah, dibiarkan bengkok. Makanya dengan kelembutan. Lali. Kalau sudah dengan marah-marah kekerasan, sudah bukan seorang suami, nggak sadar dia. Ini lanjutannya apa? Padahal suami saya Islam tadi tidak pernah menjalankan syariat. Dan nah, ini salah pilih tuh. Makanya milih itu benar. Itu ada jawabannya. Gimana Bu ya saya terlanjur salah pilih? Ya sudah ngaji bareng di sini nanti akan benar semuanya. Ngaji bareng ini salah pilih ini. Ini bukan salah pilih semuanya ini. Maksudnya yang salah pilih diajak ngaji, jangan yang ngaji berarti salah pilih bukan. Itu adalah pemahaman mantek yang salah itu. Jadi yang salah pilih cepat ngaji bareng. Ini belajar bareng, ngaji, ngaji, ketemu, nanti saling mendengar nasihat. Baik, itu saja insya Allah. Semoga semuanya indah. Ibu, jalankan tugasmu sebagai seorang istri yang benar. Dan dananya jangan waktu ngaji. Marah suamiku. Karena marahnya adalah indah. Marahnya tidak dendam. Suami marah, tapi tidak dendam. Marah hari itu. Berat marahnya. Akan tapi setelah itu apa? Di saat lihat istrinya menangis, istrinya minta maaf. Selesai. Bahkan mungkin akan diberi hadiah lebih dari sebelumnya. Itu suami yang baik. Jangan dendam. Kemarin gitu gini lagi ya. Sudah selesai. Kemarin gitu, gini lagi. Oh, diulang lagi. Innalillah. Ini model laki-laki apa ini? Insya Allah ahli surga semuanya. Indah semuanya. Bahagia semuanya.